Bismillah, Inalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan Ba'dal Asr 25 April 2021 pada hari Ahad ini malam ataupun hari ke-13 malam ke-14 Ramadan 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Salat Tarawih wal Witr yang mana kita masuk sekarang kepada masih permasalahan soal jawab dan sebelum kita masuk kepada soal jawab dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. قال المؤلف حفظه الله باء بثلاث ركعات يفصل بين الشفع والوتر بتسليم بتسليم لا يزاله كالمغرب عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي ركعة يصلي يصلي أربعا يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana yang perahu allatayn yutiru ba'dahuma bi sab'i ismarat qira'ah wa qul ya ayyuhal kafirun wa yaqra'u fil witr yaqul huwallahu ahad wa qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas haditsun rawahu muslim An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yasilu baina syafa' wal witr bi taslim bi ويسمعناها حديث حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤثروا بثلاث أو تروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب حديث صحيح قال المؤلف رحمه الله الباب الخامس عدد عدد الركعات ركعات الوتر وكيفيته الاول ركعة واحدة ورحمة الله وبركاته رحمه الله عن رسول الله صلى الله عن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصبح فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة تؤتر لك ما قد صليت متفق عليه قال المؤلف حفظه الله تعالى وقال الله تعالى ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد فقد هبط عمله وقال الله تعالى إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني من من شروط الصحة من شروط الصحة الشرط الأول النية عن عمر بن الخطاب رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذكر ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الله تعالى سورة الثلاثة والثالث الأكل والبلوغ عن عائشة رضي الله عنه قالت أنك النبي صلى الله عليه وسلم عمر فأمر عمر بها أن ترسل فمروا ب Soal jawab tarawih. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan Yaman sehat semuanya dan mudahkan pembangunan masjid Imam Mukbil dan memudahkan segala urusan dakwah Ustaz di dalam seraya. Kapan melaksanakan kunut witir sebelum rukuk atau setelah rukuk? Bismillah. Permasalahan yang dipertanyakan oleh saudara kita apakah kunutul witr dari segi pelaksanaannya itu kapan waktunya apakah dia sebelum ruku atau dia setelah ruku maka permasalahan seperti ini permasalahan yang memang ada khilaf di kalangan para ulama dan tentunya khilaf di sini khilaf yang tanawu dan khilaf yang mudah. Tidak mengakibatkan dari khilaf ini kita saling mencela apalagi mentabdi' Maka permasalahan kapan kunutul witr dilaksanakan telah terjadi istilah ahlul madahib al-arba kepada salah satu akwal. Al-qaul awal zahaba al-Hanifiyah pengikut Abu Hanifah bi anna mawdi'ahu qabla ruku' seperti dinukilkan oleh asar Fasih di kitabnya Al-Mabsud annahu yaknutu qabla ruku' indana bahwa menurut madhab kami Al-Hanafiyah kunut itu sebelum ruku' Berarti setelah membaca ayat Al-Quran, maka kemudian Allahumma nafi man hadait dan sebagainya. Pendapat yang kedua adalah Syafi'iyah wal Hanabilah. Berpendapat Imam Ahmad dan Imam as syafii bi anna qunutal witri ba'dar ruku'. Seperti berkata Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Um, al-qunut minal witri wa yusbihu qawlihi ba'da ruku' bahwa kunut itu seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i ba'da ar-ruku' dan begitupun Imam An-Nawawi di Majmu' mengatakan sahih min madhabina annahu ba'da raf'ir ra's min ar-ruku' maka dari pendapat madhab kami maka Imam An-Nawawi bermadhab Asy-Syafi'i begitupun di soalat Imam Ahmad Dinukilkan di Nasih wal Mansuh di kitab Ibnu Syahin berkata Abdullah Ibnu Ahmad wa sa'altu abi Bertanya Abdullah Ibnu Ahmad, aku bertanya kepada abi bapakku Ahmad anil kunut fi ay salah Qala fi witri ba'da ruku. Bahwa kunut witr itu setelah ruku. Maka ini dua pendapat. Pendapat yang ketiga, awas saya tanya. Pendapat yang ketiga Imam Malik Ibnu Anas. Maka dia mengatakan la yara bimasru'iyati kunutil witr. Adapun Imam Malik seperti terdahulu madhab dia tidak memandang kunutul witr. Sehingga kunutul witr mau ruku, setelah ruku, sebelum ruku itu tidak ada. Seperti inilah madhab dari Imam Malik. Lalu dari khilaf ini, siapa yang bisa menyebutkan tiga khilaf? Al-awwal Abu Hanifah wa ma atba'ahu madayakul qabla ruku. Kunut itu qabla ruku. Yang kedua madhab Imam Syafi'i dan Ahmad kunut ba'da ruku. Yang ketiga madhab Imam Malik madaqal tidak ada sholat witir memang. Jadi sebelum ruku, mau setelah ruku, itu memang tidak ada. Ini pendapat Imam Malik. Karena dia mendoifkan riwayat Hasan Ibnu Ali tentang kunutul witir. Lalu mana yang rajah? Eh, ah, silahkan pilih dulu, terserah. Sebelum masuk kepada dalil. Senang dengan siapa? Hah? Ba'da ruku madhab man? Baik. Ada yang lain? Abu Hanifah? Baik, yang rajah wallahu a'lam kedua-duanya bisa. <laughs> Sekarang kita tidak mentarjih tapi bertoleransi. Kedua-duanya bisa. Kenapa kita katakan di sini kedua-duanya bisa? Padahal di masalah-masalah yang lain kita tegas seperti di masalah yang terdahulu mana yang rajah, Salat tarawih 11 rakaat atau 21 11. Juga di permasalahan yang tadi bolehkah kita menambah ataupun mengganti doa kunutul witr Hasan Ibni Ali dengan asar yang lain boleh apa tidak? Boleh. Dan di sini pendapat jumhur. Adapun Daud Az-Zahiri dan pengikutnya mengatakan tidak boleh. Di sini ada tarjih, tapi di sini kita katakan yang rajih itu ucapan pertama dan kedua selain dari pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada kunutul witr. Lalu berarti mana pendalilannya? Pendalilannya telah datang dari berbagai hadis. Pertama, datang hadis yang sahih dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisalah salas rakaat kana yaqra fil ula bisa bihisma rabbikal a'la wa fi biqul ya ayyuhal kafirun wa fi biqul huwallahu ahad yaknutu qabla ruku dari Ubay ibn Ka'ab tentang kunut witirnya Nabi tiga rakaat maka disebutkan tiga rakaat dilaksanakan sebelum ruku maka hadis ini Diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Muskilil Athar dari jalan Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Abdurrahman ibni Abza dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab. Maka sanad ini sanad yang doif karena ada Sulaiman ibnu Umar ibnu Khalid Ar-Raqi yang mana dia majhul tidak ditausik oleh para ulama dan juga Qatadah di sini mudallis namun telah diikuti di jalan yang lain oleh Al-Musayyib Ibni Wadih dan dia Sayyul Hifd. Namun tetap majmu turukihi ada an-anah patadah. Namun telah datang riwayat yang lain pengganti Qatadah. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dari Sufyan an Zaid uh, afwan dari Sufyan an Zubair an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza an Abihi an Ubay ibni Ka'ab. Maka di sini Sufyan dia adalah Sufyan Ats-Tsauri dan juga telah diikuti oleh Mis'ar ibnu Kidam di Muskil atar At-Tahawi. Yang keduanya Imam dan juga yang ketiga Fitr Ibnu Khalifah yang rawinya sikot. Maka di sini meriwayatkan dari Zubair. Maka di sini mutabaah untuk Kota Dah Ibnu Di'amah. Maka telah diilahkan riwayat ini oleh Abu Daud namun yang rajih ilah gairah qadihah. Telah disoihkan oleh para ulama jalan ini. Jalan selain dari kota adat. Maka sanatnya dari Sufyan Atauri, dari Zubair, dari Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza, dari bapaknya dari Ubay ibn Ka'ab. Maka disoihkan oleh Ibnul Qattan di bayanil waham wal iham. Dan juga telah dinukilkan oleh dia Al-Maqdisi di kitabnya al Ahadis al mukhtaroh dengan mengatakan isnaduhu sahih. Dan juga disahihkan oleh Asyikh Al-Albani di kitabnya Al-Irwa. Maka pendaifan Abu Daud bukanlah doif yang benar dinamakan ilah ghairu qadihah. Maka Zubair di sini sebagai pengganti Qatadah dan Zubair di sini rawi yang sikoh. Maka hadis yang pertama dari Ubay bin Ka'ab, Nabi melaksanakan witr sebelum ruku sahih. Dan yang kedua dan yang ketiga dari hadis Ibni Abbas dan hadis Ibni Mas'ud telah terdahulu penyebutannya tentang permasalahan masru'iyah dari kunutil witr. Yang mana lafadznya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir tiga rakaat dengan sabihisma qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas wa kana yaqnutu qabla ruku. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW karena yaknutu fil witr qabla ruku. Maka dari riwayat Ibnu Mas'ud yang marfu, Ibnu Abbas yang marfu, dan juga Ubay Ibnu Ka'ab yang marfu. Dan bahkan datang juga dari Hasan Ibnu Ali. Dari riwayat bahwa Nabi mengajari kami untuk membaca di kunutul witr Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait Disebutkan ida faragtu min qiraati fil witr. Falam yabqa alayya illa ruku. Maka di saat ida faragtu min qiraati falam yabqa alayya illa ruku. Berarti sebelum ruku. Setelah selesai sholat witr sebelum ruku. Maka di hadis dari Hasan Ibnu Al Ali ini pun hadis yang sahih. Maka dari hadis-hadis ini menjadi pendalilan bahwa salatul kunutul witer, doa kunutul witer qabla ruku. Dan ini pendalilan madhab siapa? Abu Hanifah. Kemudian di sana juga pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang biasa kita laksanakan setelah ruku, ada pendalilannya. Pendalilan yang pertama dari Hasan Ibnu Ali dan ini telah terdahulu juga namun di sini lepetnya alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa fil witr idza rafa'tu ra'si walam yabqa ila sujud. Berarti apa? Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Idza rafa'tu ra'si dari ruku, sami Allahu liman hamidah walam yubqi ila sujud dan tidak ada kecuali waktu sujud. Maka di sini dibacakan Allahumma hdina fiman hadait dan sebagainya. Maka hadis ini dari Hasan Ibnu Ali Hasan li ghairi. Maka datang hadis marfu juga derajatnya Hasan li ghairi. Maka ini pendalilan dari hadis Ba'da Ruku dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari jalan Abdul Malik ibni Syaibah Al-Jazami haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Ismail ibni Ibrahim an ammihi Musa ibni Uqbah dari Hisham ibni Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari Al Hasan Al Basri dan dihukumi oleh Imam Hakim ada hadisun sahih ala syarti syaihin maka ucapan Imam Al-Hakim dalam menghukumi rawi-rawi dan hadis banyak khilaf di Mustadrak Al-Hakim maka di sini dia mengatakan sahih ala syarti syaihin maka ucapannya fihi nazar bal hadal hasanun lidatih namun justru yang rojih dia hasan Lidatih. Dan meskipun begitu, hadis ini Hasan Lidatih telah datang mutabaah juga. Diriwayatkan oleh As-Sam'ani di kitabnya Al-Ansab dari jalan Abu Ja'far Muhammad ibn Saleh ibn Hani. Yang mana dia sifatun ma'mun. Maka dari sini Abu Bakar ibn Abdurrahman Abu Bakar Abdurrahman ibn Abdul Malik dia rawi yang saduk maka dari sinilah kita mengetahui hadis ini hadis yang hasan didati. Maka setelah ruku pun hadisnya sahih. Hadis hasan dari hadis yang sahih. Dan didukung juga oleh asar-asar dari para sahabat. Telah datang dari para sahabat yang sahih. Pertama seperti datang dari Ubay ibnu Ka'ab Fanata fil witr ba'da ruku. Bahwa Ubay melaksanakan kunut witr setelah ruku. Ini dari Ubay. Ibnu Ka'ab. Dan di riwayat Ana Ubayyan amanas fi khilafati Umar radhiyallahu anhu fasala bihim nismin Ramadan. Ini juga nas yang rajih adalah pertengahan Ramadan kita melaksanakan witir. Falamma madan nus qanata ba'da ruku. Maka dia melaksanakan kunut ba'da ruku. Maka asar Ubay ini pun asar yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Saibah dari jalan Fatadah Anil Hasan ana Ubayyan amman nas di khilafati Umar. Maka dah meriwayatkan dari Al Hasan Ibnu Ali dengan anak-anak Maka sanadnya doib Dan Al Hasan yang diinginkan Hasan Al Basri, bukan Hasan Ibnu Ali. Maka Hasan Al Basri pun banyak meriwayatkan mursal. Dan telah datang jalan yang lain dari Makmar dari az dari Ayub, dari Ibnu Sirin bahwa Ubay ibnu Kaab konata fil witr ba'da ruku. Maka asar ini pun dari Az-Zuhri terputus. Karena Az-Zuhri tidak mendengar dari eh, karena Ibnu Sirin tidak mendengar dari Ubay Ibnu Ka'ab karena meninggal Ibnu Sirin 110 Hijriah dan Imam Az-Zuhri 7 tahun pada saat itu. Sehingga tidak mendengar tidak mendengar Az-Zuhri dan Ibnu Sirin dari Ubay Ibnu Ka'ab bahwa Az-Zuhri meninggal 125 dan dia pada saat itu umurnya bersama Ibnu Sirin meninggal juga 110 maka mereka adalah anak tujuh tahun meninggal Ubay bin Ka'ab dan mereka masih tujuh tahun. Alhasil para ulama mengatakan mereka tidak mendengar dari Ubay. Maka dari asar-asar ini bisa naik kepada derajat Hasan Libairi tentang kisah Ubay ibnu Ka'ab. Al-Khulasah permasalahan setelah ruku pun datang dari hadis Hasan ibnu Ali bahwa Nabi mengajari aku jika aku bangun dari ruku hendak sujud. Berarti setelah ruku. Dan juga asar Ubay bin Ka'ab yang datang dari berbagai jalan. Dan di sana ada jalan-jalan dari para sahabat yang kita sengaja tinggalkan karena baif jiddan. Seperti datang dari Ali dan yang lainnya. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. Kesimpulannya permasalahan kunut itu kapan kita laksanakan bisa dua perkara. Kunut qabla ruku dan ba'da ruku. Maka kalau begitu keduanya sunnah. Karena riwayat-riwayatnya sahihah. Lalu prakteknya bagaimana? Prakteknya ihtimal dulu Nabi melaksanakan di dua tempat. Melaksanakan sebelum ruku dan diriwayatkan oleh para sahabat dan juga setelah ruku. Yang masyhur di kalangan kita setelah ruku karena kebanyakan kita bermadhab Imam Ash-Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun Abu Hanifah madhabnya jauh dari kita. Kelompok Abu Hanifah di mana kebanyakan mereka seperti di Afrika dan juga seperti di Irak, di Suria. Maka di Afrika seperti Libya dan juga negara-negara yang kaum muslimin di Afrika, Maroko, ataupun maghrib, maka mereka pun dalam keadaan melaksanakan sebelum ruku. Maka dalam permasalahan ini semuanya ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi Gak dihitung lagi. Oke. Maka dengan ini berarti selesai pembahasan mana yang rajah dalam permasalahan kunutul witr sebelum ruku ataupun setelah ruku. Maka jawabnya adalah dua-duanya bisa dipakai. Maka di sini diharapkan imam untuk melaksanakan kadang-kadang ruku itu setelah dan sebelum. Karena keduanya sahih. Karena jika kita hanya mengamalkan setelah ruku, bisa jadi sunnah sebelum ruku dihilangkan. Ataupun terlupakan. Sehingga kita mengatakan kepada orang yang melaksanakan sholat kunutul witr sebelum ruku dikatakan bid'ah, maka tidak. Maka kesimpulannya insya Allah kita melaksanakan di masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i ini melaksanakan kunut, witir, kadang-kadang setelah ruku dan kadang-kadang sebelum ruku. Insya Allah malam ini kita laksanakan sebelum ruku agar diketahui bahwa ini juga sunnah. Dan bahkan riwayat yang sebelum ruku lebih banyak. Berapa sahabatnya tadi? Ubay ibnu Ka'ab. Lalu ibnu Mas'ud. Lalu ibnu Abbas. Nam aula. Adapun Allah alam yang datang dari khobar Ubay ibnu Ka'ab kepada kita kebanyakan doif, doif, doif, namun bisa naik kepada Hasan di Bairi, ba'da ruku. Dan begitu pun datang riwayat dari Hasan ibnu Ali, qobla ruku. Dan ini banyak. Yang datang ba'da ruku datang dari Aisyah bertanya kepada Hasan ibnu Ali. Maka keduanya bisa diamalkan. Adapun pendapat Imam Malik tidak ada ruku, maka ini pendapatnya tidak ada ruku. Tidak ada punutul witer, maka ini pendapatnya marju. Maka oleh sebab itu kita melaksanakan kedua-duanya insyaallah mulai malam ini wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu